Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-8 bulan Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-8 kita untuk kajian interaktif Ramadan Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qurnain bin Muhammad Sunusi Hafizullah dan untuk hari ini akan mengangkat tema tentang keagungan ibadah dengan takut kepada Allah. Jadi tema hari ini keagungan ibadah dengan takut kepada Allah. Jadi bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, dapat Anda kirimkan di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha.com at yahoo.com atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 085399863739 atau via telepon di nomor 0411878368. Baik, pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah pada hari ini dengan tema keagungan ibadah dengan takut kepada Allah. Olehnya itu kepada al kami persilahkan. الحمد لله ذي الأرش المجيد والبطش, والبطش الشديد المبدئ المعيد الفآل لما يريد المنتقم ممن أصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم من خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله وهو القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا كف ولا ضد ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الناصح للقريب والبعيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من كل خير مزيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana mana yang menghiasi hati seorang hamba di bulan Ramadan ini seorang melakukan ibadah-ibadah mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada nerakanya dan keberadaan seorang hamba menegakkan ibadah-ibadah meninggalkan hal-hal yang dilarang karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah, وقد علم الله تعالى أن كل مسلم لولا خوف الله تعالى لأحب الأكل إذا جاء في رمضان والشرب فيه إذا عطش والنوم في الغدوات الباردة عن الصلوات وفي الليل القصير عن القيام إلى الصلوات المندوبات ووضع كل جارية حسناء يراها المرء لكن مخافة الله تمنع المؤمن من ذلك Kata beliau Allah telah mengetahui bahwa setiap muslim Andai kata bukan karena takut kepada Allah Dia pasti suka makan Jika dia lapar di bulan Ramadan Minum jika dia haus Dia akan tidur di pagi yang dingin meninggalkan sholat dan di malam yang pendek dia akan tinggalkan dari ibadah-ibadah yang dianjurkan sholat yang dianjurkan dan dia akan E, menghubungi setiap dari budak perempuan yang cantik yang dia lihat. Akan tetapi karena takut kepada Allah, seorang mukmin meninggalkan seluruh hal tersebut. Rasa takut ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung dari amalan hati yang sangat besar. Kata sebagian as-salaf rahimahumullah, والخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه الخائف هارب من ربه إلى ربه كتب ليو rasa takut itu adalah lentera di dalam hati Dengan rasa takut itulah dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Setiap orang apabila engkau takut darinya, maka engkau akan lari darinya. Kecuali kalau engkau takut kepada Allah. Karena engkau apabila engkau takut kepada Allah, engkau akan lari menuju kepadanya. Karena orang yang takut kepada Allah itu artinya dia dari dari Robnya menuju kepada Robnya. Dia lari dari Robnya menuju kepada Robnya. Dan ini ibadah yang sangat agung. Allah telah memuji kaum mukminin yang memiliki sifat takutin walladina yu'tuna nama atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang diberi apa yang diberi. Tapi hati-hati mereka selalu ada ketakutan. Ditafsirkan oleh sebagian sahabat dan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, melakukan salat, bersedekah, tapi mereka takut amalannya tidak diterima. Mereka takut amalannya tidak diterima. Iya. Maka rasa takut ini adalah ibadah yang sangat agung. Kita akan terangkan dari pembahasan-pembahasan seputar rasa takut ini dan bagaimana keagungannya dan bagaimana keindahan ibadah yang dibangun di atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf rasa takut dalam bahasa Arab itu kata al-khauf kembali kepada mana yang menunjukkan kekhawatiran ketakutan. Iya. Dan di dalam arti secara istilah didefinisikan oleh para ulama bahwa al-khauf rasa takut adalah tawakku hululi makruh atau fawati mahbub alamatin madnunah atau maklumah kekhawatiran terjadinya hal yang tidak disenangi atau akan luputnya sesuatu yang dia cintai. Karena sebuah tanda, sebuah indikasi yang dia sangka atau telah dimaklumi. Dan sebagian ulama yang lain mendefinisikan rasa takut bahwa dia adalah kegoncangan hati dan bergetarnya hati itu takut terhadap sesuatu yang tidak dia senangi yang mungkin akan terjadi atau sesuatu yang dia cintai yang mungkin akan luput darinya. Mungkin akan luput darinya. Dan Ibn Qudamah rahimahullah membahasakan rasa takut. Kata beliau dia adalah sebuah ibarat dari kepedihan hati dan terbakarnya hati disebabkan kekhawatiran akan sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Iya. Dan kata al-khawf itu sendiri digunakan di dalam Al-Quran, kadang datang dalam mana uh, eh, pembunuhan atau mati, kadang datang dalam mana uh, eh, peperangan, kadang dalam, datang dalam mana kekhawatiran datangnya sesuatu yang tidak diinginkan, kadang datang dalam mana kekurangan, kadang datang dalam makna khawatir dari siksaan. Iya. Dan ini adalah makna-makna yang mengandung rasa atau mengandung uh, makna al khawf, makna takut itu. Iya. Perlu diketahui bahwa rasa takut al khawf kata Ibnu Hajar rahimahullah huwa al maqamat al-aliyah wa huwa min al iman. Dia adalah dari kedudukan dari kedudukan yang tinggi dan dari konsekuensi keimanan. Allah Ta'ala berfirman, Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian takut kepadaku, kalau memang benar kalian itu beriman. Maka disebutkan bahwa itu dari syarat keimanan. Dan Allah sifatkan para malaikat dengan rasa takut. Ya khafuna rabbahum min fawkihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, di atas mereka. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, manzilatul khawf hiya min ajalli manazilit tariq. Wa anfa'iha lil qalb. Wa hiya fardun ala kulli ahad. Kata beliau, kedudukan rasa takut, manzilah Jenjang ibadah rasa takut ini adalah dari jenjang ibadah yang paling agung dan yang paling bermanfaat untuk hati. Dan ia wajib atas setiap orang. Dan kata sebagian ulama, Al-khaw wal-khawf huwa syiar salihin. Rasa takut itu ada syiar, adalah simbol orang-orang yang salih adalah simbol orang-orang yang salih. Dari dalil yang menunjukkan wajibnya rasa takut Allah Subhanahu wa taala eh, wajibnya seorang mukmin dan mukminah terdapat rasa takut di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iya ya farhabun." Hendaknya kalian semua takut kepadaku. Ini perintah dan perintah bermana wajib. Perintah bermana wajib. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itulah syaitan yang menakut-nakuti walinya. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Kalau memang benar, kalian itu beriman. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al sidi rahimahullah, di dalam ayat terdapat kewajiban takut kepada Allah semata. Dan itu dari konsekuensi keimanan. Maka di atas kadar keimanan seorang hamba, demikian pula keberadaan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal yang menunjukkan pentingnya rasa takut ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nya, "Wa andir ashiratakal aqrabin." Dan beri kabar gembira dan beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau terangkan dari tugas beliau. Kata beliau, "Fa'inni nadirul lakum min baini, fa'inni nadirul lakum baina yaday adabin syadid." Sungguhnya saya adalah pemberi peringatan kepada kalian di depan siksaan yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin. Berlarilah kalian semuanya kepada Allah, menuju kepada Allah. Sungguhnya aku terhadap kalian adalah seorang pemberi peringatan yang sangat nyata. Iya. Kemudian dari wajibnya rasa takut ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa siksaan itu adalah untuk membuat para hamba takut. Allah berfirman lahum min fawkihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. dhalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattakun Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari neraka dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan dari neraka. Demikianlah Allah membuat takut hamba-hambanya. Maka wahai sekalian hambaku, bertakwalah kalian kepadaku diturunkan dari berbagai ayat oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat manusia itu takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami turunkan dari ayat-ayat agar supaya membuat mereka itu takut. Ada guntur, ada awan yang sangat tebal. Ketika adanya guntur dan petir, kita takut. Ketika melihat awan yang sangat tebal, Rasulullah bergetar sebab satu kaum dibinasakan oleh Allah sebelumnya juga melihat seperti itu. Matahari dan bulan ketika terjadi gerhana itu semuanya untuk membuat hamba-hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala uji para sahabat dan kaum muslimin agar supaya diketahui siapa di antara mereka yang takut. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabulwannakum Allahu bi syai'in minas saydi, tanaluhu aidikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafuhu bil ghaib." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari hewan buruan yang bisa dicapai dengan tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Agar supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepadanya. Siapa di antara kalian yang takut kepadanya. Karena itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka di antara manusia yang paling takut kepada Allah, paling bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan dan tampak di dalam sirah mereka. Iya. Dan para ulama membagi rasa takut itu di atas dua tingkatan. Tingkatan yang pertama takut dari siksaan Allah. Ia takut dari neraka, takut masuk ke dalam neraka, takut menanggung kepedihan siksaan pada hari kiamat. Ini tingkatan yang pertama. Dari tingkatan yang kedua, lebih baik daripada itu adalah dia takut kepada Allah sendiri. Iya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ia berada di tingkatan yang lebih tinggi. Dan para ulama menyebutkan bahwa rasa takut itu berjenjang. Ada rasa takut yang sifatnya wajib. Iya. Dan ini adalah rasa takut yang harus ada. Sehingga seorang itu mengerjakan kewajibannya dan meninggalkan hal yang diharamkan. Dan ada rasa takut yang masuk ke dalam kadar yang disunnahkan. Ini rasa takut yang membuat dia bersemangat mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dan meninggalkan hal-hal yang makruh. Nah, kemudian di antara pembahasan yang penting saya singgung di sini seputar amalan hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu memiliki buah manfaat dan pengaruh yang indah di dalam kehidupan buah dan pengaruhnya ada yang segera didapatkan oleh hamba di dunia dan ada yang akan dia lihat nanti di akhirat dari keindahan yang akan dia perlihat dia, yang akan dia peroleh di dunia yang pertama rasa takut ini akan membuat seorang hamba lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman innama nut'imukum liwajhillah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian. Dia berbuat baik memberi makan. Kenapa? Diwajihillah. Semata karena Allah. Ikhlas. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian. Tidak pula menghendaki ucapan syukur dari kalian. Dan menghendaki kesyukuran dari kalian. Kami melakukannya karena kami takut dari Rob kami akan suatu hari Abu Hasan Qamtarira dia ingat dari kepedihan dan dahsyatnya hari kiamat dia takut kepada Allah ini yang membuat dia ikhlas dan diantara manfaat takut ini di dunia membawa seorang hamba rasa takut akan membawa seorang hamba memberi motivasi untuknya menegakkan amalan-amalan salih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala singgung orang-orang yang memakmurkan masjid bahwa mereka rijalun sekelompok lelaki disebut dengan kata rijal ya untuk menunjukkan adanya kekuatan dan adanya kesungguhan rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar sekelompok lelaki tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan tidak pula dilalaikan oleh jual beli. Dua hal ini tidak melalaikannya. Dari berdikir kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Mereka takut akan sebuah hari, yaitu di hari kiamat. Ketiga, hati-hati dan pandangan mata berbolak-balik. Iya. Maka rasa takut ini akan membawa seorang hamba untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keindahan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut ini akan membuat kejelekan-kejelekan itu menjadi remeh di sisinya dan hilang dari nikmat kejelekan itu di sisinya. Sebab seorang apabila dia merasakan sebuah maksiat, maksiat itu adalah suatu hal yang baik, lezat terhadapnya, maka ini adalah tanda hati yang mengandung penyakit dan kurang dari rasa takutnya. Kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka suatu dari maksiat itu akan dia rasakan sebagai suatu hal yang pahit, suatu derita dan kepedihan. Dan demikianlah rasa takut membimbing seorang hamba kepada kedudukan yang lebih indah. Dan dari kebaikan rasa takut ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukannya dan disebutkan itu dari sifat para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya mereka para nabi itu bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan rasa harapan dan rasa takut dan mereka hanya khusyuk kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kaum mukminin dengan rasa takut ini. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون orang-orang yang selalu khawatir terhadap siksaan Rabbnya sesungguhnya siksaan Rabb itu tidak ada yang merasa aman darinya dan dari manfaat di dunia seorang yang memiliki rasa takut ini dari sebab ia dikuatkan kedudukannya di atas muka bumi dikokohkan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Berkata orang-orang kafir kepada para rasul mereka, Sungguh kami akan mengeluarkan kalian dari bumi kami atau kalau tidak kalian mengikuti agama kami. Maka Allah mewahyukan kepada para rasul. Sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Dan kami akan membuat kalian menetap di atas muka bumi setelah mereka. Perhatikan, dibuat menetap kokoh di atas muka bumi. Kenapa? Itu bagi siapa yang takut terhadap kedudukanku dan dia takut kepada ancamanku. Dan di antara manfaat rasa takut ini adalah sebab keselamatan dari segala kejelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga jalan keselamatan. Kata beliau, "Thalatun munjiyat khasyyatullah ta'ala fi sirri wal alaniya, wal adlu fi rida wal ghadab wal qasdu fil adli wal faqr." Ada tiga dari hal yang menyelamatkan. Yang pertama adalah rasa takut dikala rahasia dan terang-terangan, berbuat adil dikala dikala rida maupun marah, dan pertengahan di kala dia lapang maupun fakir. Iya. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan dan buah rasa takut ini di dunia. Adapun di akhirat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang yang dituduhi di bawah tuduhan arsy pada hari kiamat. Tujuh golongan disebutkan dari mereka yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy dan salah satunya adalah seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan berbuat keji. Tapi dia berkata ini Allah, Sungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara mereka warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina Seorang lelaki yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri maka meneteslah berlinanglah kedua air matanya. Berlinanglah kedua air matanya. Dan di antara kebaikan rasa takut ini, pada hari kiamat, dua mata tidak disentuh oleh api neraka. Dan salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini adalah sebab pengampunan dan rahmat Allah. Ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang membakar dirinya atau meminta kepada keluarganya supaya dia dibakar, dijadikan debu. Iya, agar supaya dia sangka bahwa dia tidak akan dibangkitkan. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ia kembali berdiri dan dibangkitkan lalu Allah bertanya kepadanya kenapa engkau melakukan hal itu dia berkata makhafatuk karena saya takut kepadamu maka Allah Subhanahu pun menerima dia dengan rahmatnya dan dari kebaikan rasa takut ini, itu adalah sebab ridha Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khasya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan itu bagi siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang memiliki rasa takut disiapkan untuknya surga pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dari orang yang takut kepada kedudukan Robnya, dia akan mendapatkan dua sorga. Kemudian terakhir yang saya ingatkan di pembahasan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana atau apa sebab-sebab yang memunculkan rasa takut itu di dalam hati. Bagaimana kita memupuk rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab munculnya rasa takut adalah seorang hamba mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Allah memperingatkan kalian dari kebesaran dirinya. Di ayat penuh kandungan yang agung agar supaya seorang hamba selalu ingat kebesaran Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Padahal bumi itu dalam genggamannya pada hari kiamat. Langit-langit dilipat oleh tangan kanannya. Iya. Maka memperhatikan dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebab munculnya rasa takut di dalam hati. Nah ini perlu untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Seorang mempelajari tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyahnya sehingga dia beribadah hanya kepada Allah dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Dan dia mempelajari dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia kokoh di dalam hal tersebut, niscaya akan muncul rasa takut itu dengan dahsyatnya di dalam jiwa. Dan di antara sebab munculnya rasa takut adalah dia tadabbur terhadap Allah, terhadap Al-Qur'anul Karim. Terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Karena tidak ada suatu hal yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya yang lebih mendekati kepada keselamatannya, melebihi membaca Al-Quran dan memperpanjang tadabbur terhadap kandungannya. Dia kumpulkan dari tafakkur dan tadaburnya terhadap makna-makna Al-Quran tersebut. Sehingga terus-menerus kandungan makna itu ada di dalam jiwanya, mewarnai kehidupannya, membuat dia takut, membuat hatinya bergetar. Dan selalu membawanya bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, demi Allah, andai kata seorang mukmin yang berakal membaca surah Al-Hadid dan dia baca akhir dari surah Al-Hasyr, dia baca dari ayat kursi, dia baca dari surah Al-Ikhlas dengan tafakkur dan tadabbur, maka pasti akan berkeping akan berkeping-keping hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dan jiwanya akan ternganga melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang banyak memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi dan memperhatikan dari uh, sirah kehidupan beliau dan juga dari hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang hamba istiqamah di dalam melakukan kewajibannya, di dalam menunaikan sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, berbakti kepada orang tuanya, melaksanakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut, seorang hamba khawatir amalannya tidak diterima. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena dia punya khawatiran ini, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir bahwa dirinya masih banyak kekurangan dan amalannya belum diterima. Kemudian di antara hal yang memunculkan rasa takut adalah dia mengingat dosa-dosanya. Ya dosa-dosa apabila seorang telah bertobat darinya, maka diharapkan seorang itu mendapat pahala dan kebaikan di sisi Allah. Dan di sini juga ingin saya ingatkan bahwa rasa takut yang benar yang merupakan ibadah itu adalah rasa takut yang menimbulkan harapan di setelahnya. Jadi kalau dia memiliki rasa takut yang benar, maka setelahnya pasti dia ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, giat beramal supaya dia dihindarkan dari kejelekan dan mengharap surga Allah. Adapun rasa takut yang tidak ada harapan setelahnya, maka ini adalah suatu keputusasaan. Iya, hal yang membinasakan seorang hamba. Kemudian dari Hal yang memunculkan rasa takut adalah dia memikirkan kemana akhir dari perjalanannya. Iya. Seorang makan misalnya, giat mengumpulkan dari harta, kemudian dia makan. Maka dia pikirkan kemana akhir dari makanan itu. Ada yang makan makanan harganya 100 ribu, sana 1 juta, sananya 5 juta. Tapi yang keluar semuanya sama, yang keluar dari manusia. Tidak ada perbedaan. Ya, semuanya mengumpul harta, membangun, tapi semuanya dia tinggalkan. Dan semuanya akan kembali menghadap kepada Allah. Apapun status dan kedudukan manusia di atas muka bumi, semuanya akan berujung kepada lian lahat. Itu adalah tempat tinggalnya. Tempat ia akan menunggu hari kebangkitan. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut, dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Allah firman, kul innal Mautal alladhi tafiruna minhu fa innahu Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjemput kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akdiru min dzikri hadimil laddat." Berbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan ini. Karena tidaklah kematian ini diingat di kesempitan hidup kecuali akan diperlapang dan tidaklah diingat di dalam suatu kelapangan kecuali dia akan membuatnya sempit. Dan di antara hal yang membuat ia memiliki rasa takut kepada Allah, dia mengingat akan kuburan, kengeriannya, mengingat akan hari kiamat dan dahsyatnya, memikirkan tentang neraka, dan juga dia memperhatikan dari sifat-sifat orang yang beriman. Demikian pula dari hal yang memunculkan rasa takut eh, dia memperhatikan dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang selamat dari eh, api neraka yang disebutkan dari keselamatan mereka. Kemudian dari hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang hamba selalu memperhatikan apa itu neraka dan memikirkan bahwa pada hari kiamat neraka itu akan dipenuhi dari kalangan jin dan manusia sehingga dia mempersiapkan dirinya jangan sampai tergolong ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Dan di antara hal yang membuat seorang hamba itu memiliki rasa takut adalah ia bersegera untuk bertobat. Sebab tidak ada yang tahu. Mungkin saja dirinya akan dihalangi dari tobat tersebut, dipisahkan dari tobat di saat yang dia lalai. Demikian pula dia berpikir tentang su'ul khatimah dan jeleknya su'ul khatimah itu. penutup hidup ditutup dengan kejelekan. Ya, sehingga seorang hamba berada di atas kesengsaraan. Dan di antara hal yang memunculkan rasa takut, dia banyak duduk dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ada rasa takut di dalam jiwa mereka sebagaimana orang-orang saleh tersebut memiliki rasa takut. Demikian pula dia membaca dari sirah, dari sirah dan biografi para ulama di dalam hal ini. Dia membaca bagaimana kisah para nabi dan para rasul, kisah para sahabat, di dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, banyak hal yang menunjukkan rasa takut mereka yang sangat besar kepada Allah. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang banyak mendengarkan dari nasihat-nasihat, dari ceramah-ceramah ataupun khutbah-khutbah yang menggetarkan hatinya, membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hal yang memunculkan rasa takut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi rasa takut. Di antara hal yang dibaca oleh Nabi di akhir majelis Allahumma ksim min khasyatina ma tahulu bainana wa baina ma'asik ya Allah bagilah untuk kami dari rasa takut kepadamu apa yang membuat kami terhindar atau terpisah dari kemaksiatan kepadamu maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut yang mewarnai hatinya yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua hati yang baik, hati yang selalu bergetar di dalam mengingatnya, hati yang memiliki uh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang menyadari bahwa dirinya akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala amalan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan di akhir pembahasan ini saya ingatkan bahwa ada perbedaan antara rasa takut dengan rasa khasyah dan insyaallah taala akan datang pembahasan khusus tentang khasyah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila masih ada umur yang panjang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua di dalam hal itu. Wallahu taala alam. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah <clears throat> tentang keagungan ibadah dengan takut kepada Allah. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, penonton sekalian, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari hamba Allah Pertanyaannya apakah wanita Apakah seorang wanita boleh memberikan tausiah atau ceramah di masjid Sedangkan di masjid tersebut banyak jamaah pria yang hadir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd Hal yang ditanyakan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan yang pertama, karena ini tidak pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, perempuan itu, iya, adalah tempat yang merupakan potensi terjadinya fitnah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda al-mar'atu aurah. Faidah kharajat istashrafah syaitan. Perempuan adalah aurat apabila dia keluar dia akan dibuat agung oleh syaitan. Dibuat agung oleh syaitan. Dan tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh laki-laki melihat kepada perempuan dan perempuan melihat kepada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yughdhu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin untuk menunjukkan untuk menundukkan pandangannya dan kepada perempuan mukmin Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangan-pandangannya. Iya. Maka harusnya pintu ini tidak dibuka untuk apa namanya para perempuan ya dan para ulama juga menyebutkan bahwa perempuan khusus duduk di masjid kemudian diberi tausiah oleh seorang perempuan ini dari hal yang uh, dianggap sebagai perkara yang mungkin bisa menimbulkan potensi fitnah sebab perempuan itu kalau dia berada di rumah atau berada di tempat yang lebih tertutup, maka ini yang akan ini yang lebih mendekati pada hal yang diperintah kepada perempuan secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Sucipto di Seoul, Korea Selatan. Pertanyaannya mohon pencerahan terkait ayat pada surah Al-Hadid ayat ke-25 yang mana tentang pengobatan menggunakan metode besi panas. Ya perlu diketahui bahwa pengobatan menggunakan metode besi panas itu disebut kei ya. Ya di dalam apa namanya? Di dalam pengobatan Arabnya. Dan kei itu sendiri adalah suatu hal yang makruh sebagai pengobatan. Iya. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Adapun ayat surah Al-Hadid yang disebutkan wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u nas kami turunkan dari besi itu ada kekuatan yang keras dan manfaat dari manusia. Ya, manfaat banyak bentuk manfaat. Tapi dari sisi pengobatan, telah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengobatan menggunakan besi panas itu adalah hal yang apa namanya makruh, hal yang makruh. yang dia cari pengobatan yang lain, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan banyak bentuk pengobatan. Iya, wallahu taala. Iya. Pertanyaan berikutnya dari saudari muslimah di Buton ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya seorang ibu yang sedang menyusui. Beberapa tahun lalu saya pernah berpuasa dalam keadaan menyusui, namun beberapa, beberapa hari berturut-turut, kadarullah saya tidak sanggup. Sekarang saya mencoba untuk berpuasa silih berganti, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Alhamdulillah saya bisa menjalaninya. Bagaimana dengan puasa saya yang luput? Apakah saya menggantinya atau membayar fidyah? tentang perempuan yang uh, menyusui dan tidak sanggup berpuasa ya karena apa namanya uh, khawatir terhadap anak yang dia susui atau terhadap dirinya sendiri maka ini dia hanya membayar fidyah menurut pendapat yang lebih kuat Ya ada beberapa pendapat dalam hal ini Tapi yang lebih kuat di dalam hal ini Yang saya pegang bahwa dia hanya membayar fidyah Wallahu ta'ala Nah Kemudian pertanyaan kedua Katanya saya pernah mendengar hadis kurang lebih tentang menutup tempat-tempat air dan makanan di saat malam dan jelaskan pada hadis tersebut ada satu malam yang Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit yang akan mengenai wadah-wadah yang tidak tertutup tersebut. Berdasarkan hadis tersebut, bagaimana minuman atau makanan yang lupa ditutup? Apakah kita harus membuangnya atau tetap memanfaatkannya? Ya tidak ada bentuk uh, perintah di dalam hadis untuk membuangnya ya atau pernyataan tidak boleh dimanfaatkan ya kalau dia ingin memanfaatkannya maka insya Allah taala hal tersebut tidak ada masalah nah ya baik kemudian kita lanjut pertanyaan dari saudara saudari Oki Yulia di Surabaya katanya saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan lebih diutamakan sedekah terhadap keluarga Apabila ada keluarga dekat kita seperti adik, ayah yang masih kekurangan dibandingkan orang lain atau diserahkan ke panti asuhan, bagaimana hukumnya? Mana yang lebih diutamakan? Ya di sini e, penanya berbicara tentang sedekah ya. Sebab di dalam harta yang dikeluarkan ada sedekah, ada zakat, ada bentuk kewajiban, ada bentuk yang disunnahkan. Padahal yang terkait dengan sedekah, ya memang e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabda bimantaul Mulailah dari orang yang nafkahnya engkau tanggung. Maka dia mulai dari yang terdekatnya, maka itu tentunya akan lebih baik. Yaitu tentunya akan lebih baik. Demikian pula di dalam penyaluran suatu sedekah, seorang melihat sesuatu yang multi manfaat. Misalnya kalau dia beri seorang fakir, itu satu manfaat dia beri kepada fakir dan dia adalah kerabat maka ini dua manfaat manfaat dari sisi dia fakir manfaat dari sisi dia kerabat kalau dia misalnya fakir kerabat dan tetangga maka di sini ada tiga manfaat iya nah, ini semuanya ada uh, uraiannya di dalam uh, berbagai hadis ya wallahu taala alam nah iya yeah. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara rival di Bau-Bau. Katanya di bulan Ramadan ini saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Saya tidak mau pacaran karena itu haram. Saya ingin langsung melamarnya, akan tetapi belum sekarang, nanti setelah saya mampu. Tapi saya ingin dia tahu perasaan saya ini, supaya dia tidak lagi ada yang mengganggu. Jadi bagaimana sebenarnya bimbingan Allah dan Rasulnya mengenai perkara yang seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Yang pertama, seorang hamba yang terkena pemikiran yang seperti ini harus mengetahui bahwa itu adalah penyakit yang menimpa hatinya. Adalah musibah yang mendera jiwanya. Tandanya dia melepaskan dirinya dari hal yang seperti ini. Iya, Seorang hendaknya mendidik hatinya Jangan berpikir sesuatu yang sesuatu itu belum tentu dia miliki. Sebab kalau ia terlalu banyak berhayal, berangan-angan, itu adalah jerat yang membuat hati akan jauh dari Allah dan akan selalu menanggung derita dan kepedihan di dalam kehidupannya. berpokok kebaikan untuk seorang hamba dia melepas keterkaitan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia senang kepada seorang perempuan, dia lamar. Iya. Kemudian dia nikahi, selesai. Ya, kalau dia tidak melamarnya, ada yang mendahuluinya, maka itu bukan hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Alhamdulillah rahmat Allah masih luas, anugerah Allah sangat besar. Masih banyak perempuan-perempuan lain. Iya. Dan hendaknya dia percaya apa yang ada di sisi Allah, kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi dia hal yang terbaik. Akan memberikan untuknya hal yang terbaik. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Rifki Mardian Syah di Jakarta. Katanya pertanyaannya masalah doa berbuka puasa yang sahih karena ada doa berbuka puasa yang banyak orang pakai yaitu yang awalnya Allahumma lakasumtu atau zahabadz Mohon penjelasannya. Ya tentang hadis uh, eh, bahwa doa orang yang berbuka puasa itu adalah doa mustajab itu ada di dalam sebuah hadis yang dikuatkan oleh para ulama dari berbagai jalannya bisa dihasankan. Tapi adapun doa secara khusus bahwa doa ini adalah kuat sebagai doa buka puasa misalnya Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya. Ya, atau dahabat tama wa batallatul uruk wa sabatal ajru. Ini dari doa-doa ada penyebutan khusus tapi hadit-haditnya mengandung kelemahan. Mengandung kelemahan. Karena itu yang lebih tepatnya seorang itu ketika berbuka karena dia adalah waktu mustajabah dia berdoa dengan apa saja dari doa yang mencocoki dirinya, doa yang dia perlukan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan alhamdulillah ini lebih luas bagi seorang hamba, lebih banyak kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik pendengar sekalian. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Yuliana di Nunukan, Kalimantan Selatan. Katanya saya pernah diajak sama teman untuk mengikuti odos, yaitu one day one juz, yaitu kita mengaji di rumah satu juz, kemudian sekelompok orang, ada 30 orang, masing-masing harus melaporkan selesai tidaknya satu juz tersebut. Bagaimana dengan hal ini? Apakah cara seperti ini termasuk dari perkara baru dalam agama? Ini apa maksud saya kurang paham apa yang dimaksud dengan metode ini. Ya yang jelas uh, seorang uh, berada di rumah kemudian uh, melaporkan kepada orang lain bahwa dia sudah menyelesaikan satu juz. Ya, kalau misalnya dia tidak selesai apa akan disempurnakan oleh orang lain atau bagaimana? Ini dari hal-hal yang kadang ada perkara-perkara yang harus dihindari. Pertama ibadah itu Seorang menjaga keikhlasan di dalamnya. Menjaga dari kebaikan ibadah itu, kesempurnaannya. Bukan dia kejar untuk selesai satu juz. Iya. Atau yang semisal dengannya. Kemudian diperlukan dari kehadiran hati. Ya, kemudian dari metode yang seperti ini, ini tidak dikenal di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, tapi kalau motivasi di dalam membaca Al-Quran seorang saling ingat mengingatkan dalam membaca Al-Quran itu adalah hal yang uh, tentunya berjalan dan perkara yang diinginkan di dalam syariat ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya nah ya baik kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudari Masna di Surakarta ada dua pertanyaan yang pertama Kapankah kita membaca doa berbuka puasa apakah setelah minum atau sebelum minum. Kemudian kedua, salah satu doa yang mustajab adalah ketika berbuka puasa. Kapan ke waktu tepatnya? Setelah membaca doa berbuka atau sebelumnya? Baiklah saya sebutkan ya dari apa namanya eh, pembahasan sebelumnya bahwa eh, ketika berbuka puasa itu adalah waktu mustajabah dan boleh dia berdoa sebelumnya, boleh dia berdoa setelahnya dan boleh bersama dia berbuka. Yang jelas ada keterkaitannya dengan berbuka puasa. Sebab hadis ya menunjukkan mana tersebut indal iftar ketika berbuka. Nah, Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Koni di Makassar. Katanya banyak yang mengatakan bahwa mengapa salafiyin ini melarang dari hisab, sedangkan mereka masih menggunakan kalender hijriah. Siapa yang berkata bahwa uh, para ulama kita melarang dari hisab? Hisab itu dipakai, ilmu pala itu dipakai. Ya pada tempatnya pada hal-hal yang bermanfaat. Yang dibicarakan adalah memakai hisab dan ilmu falak di dalam menentukan masuknya Ramadan sebagai penentu masuknya Ramadan. Ini yang kita bicarakan dan dibicarakan oleh para ulama kita bahwa hal tersebut disepakati oleh para ulama sebagai cara yang bid'ah dalam agama tidak ada tuntunannya. Sebab yang disyariatkan untuk menentukan masuknya Ramadan adalah dengan rukyat hilal, bukan dengan menghisap. Kalau dia menghisap untuk memperdekat, ya, memperkirakan, tapi untuk penentuannya dengan rukyat hilal itu tidak ada masalah. Tidak dilarang. Demikian pula menggunakan kalender, dia memakai dari ilmu hisap, tidak ada masalah, tidak ada hal yang dilarang, tapi menentukan posisi-posisi ibadah dengan hisap ini yang tidak dibenarkan. Ya wallahu taala. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ansar di Makassar. Katanya untuk sholat witir tiga rakaat yang dibagi menjadi dua rakaat kemudian satu rakaat. Bagaimanakah posisi duduk tasyahudnya untuk satu rakaat terakhir? Ya, duduknya adalah duduk iftirash ya setiap sholat yang hanya satu kali tasyahud apakah sholatnya tiga rakaat lima rakaat tujuh rakaat sembilan rakaat kalau dia duduknya cuma satu kali tasyahud maka duduknya duduk iftirash ya Allah taala alam itu yang di, uh, tergambar dari maksud pada hadit-hadit yang menunjukkan tentang duduk iftirash itu nah baik selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Muhammad di Solo Katanya saya melamar pekerjaan menggunakan ijazah dari hasil yang tidak jujur. Apakah pekerjaan yang didapatkannya halal, begitupun penghasilan yang diperolehnya? Ya, kalau dia bekerja dari dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, dan dia bekerja sesuai dengan amanah kerja dan punya keahlian di pekerjaan itu, maka apa yang dia makan di situ insya Allah taala adalah halal. Adapun dia menggunakan ijazah dari hal yang tidak jujur misalnya, itu dosa dia pada hal yang lain ya dan dia bertobat kepada Allah pada dosa tersebut tapi kalau dia misalnya masuk dalam pekerjaan dia layak bekerja di situ dan dia ahli di pekerjaan itu dan pada pekerjaan yang halal maka tidak ada hal yang menunjukkan bahwa gajinya bukan gaji yang halal nah Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Katanya, yang manakah yang sunnah ataukah boleh dua-duanya dilaksanakan yaitu salat tarawih dengan cara dua dua dua dua dua dan kemudian satu atau dua dua dua dua dan kemudian tiga rakaat. Ya, dua-duanya boleh ya. Jadi boleh semuanya sebelas rakaat. Ya hanya sebelas rakaat dua dua dua dua dua ini lima kali dua tambah satu sebelas dan boleh dua dua dua dua 4 kali 2 8 ditambah 3 rakaat witir ya juga 11 rakaat ya semuanya witir dan maksud dari witir itu sholat ditutup dengan ganjil ya boleh satu boleh tiga boleh lima boleh tujuh nah ya Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abdurrahman di Palopo. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum menggunakan siwak saat berpuasa? Karena menggunakan siwak itu sunnah sebelum sholat. Ya, Rasulullah SAW memberikan ketentuan tentang siwak secara umum untuk ketinggalan sholat, wudhu, dan beliau tidak bedakan antara puas orang yang puasa dengan tidak puasa. Menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang disunnahkan. Nah. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana hukum menggunakan celak dan surban baik saat sholat hendak sholat maupun di luar sholat. Ya sorban itu bukan suatu hal yang dikatakan sunnah. Ya demikian pula memakai celak. Tapi dia adalah hal yang uh, dilihat pada kebiasaan dan apa yang berjalan di tengah manusia. Nah. Ya, selanjutnya Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum menggunakan penutup kepala pada saat sholat? Karena saya pernah perhatikan ketika sholat banyak yang menggunakan menggunakan penutup kepala dalam sholat. Apakah ini diwajibkan atau sekadar sunnah? Mengatakan wajib tentunya tidak. Iya. Adapun mengatakan sunnah, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Karena ada hadit-hadit yang menjelaskan tentang makruhnya membuka kepala pada saat sholat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sampai kepada kadar sunnah, hanya saja dianjurkan. Hanya saja dianjurkan. Ya wallahu taala alam. Ya, baik benar sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk pertemuan hari ini dari saudara Abu Fudail di Makassar. Katanya di setiap memasuki masjid kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Apakah sholat tahiyatul masjid ini tetap dilakukan meskipun kita hanya keluar se sebentar dari masjid lalu kita masuk lagi ke masjid, misalnya untuk berudu ataupun untuk keperluan lain namun masih di sekitar masjid? Ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jadi kalau dia keluar dari masjid, kemudian masuk lagi, ini tetap masuk di dalam konteks hadis apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid. Sebab dia sudah keluar, dia masuk, berarti hadis ini berlaku padanya. Iya, syariat untuk melakukan tahiyatul masjid tetap berlaku terhadapnya. Dan tak perlu dianggap hal itu sebagai beban seorang memperbanyak dari sholat, memperbanyak sujud, itu dari ibadah yang sangat agung, mendekatkannya kepada Allah.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 Demikian akhir perjumpaan kita untuk kajian interaktif. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati. Bersama Al-Ustadzul Qur'an bin Muhammad Sunusi Allah dan insya Allah kita akan kembali berjumpa besok pada jam yang sama. Bagi pendengar sekalian, kembali kami ingatkan, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif ini, Anda dapat mengunduhnya di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bahwa kajian interaktif hari ini dapat Anda dengarkan kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini pada esok hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik.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 Kini, kita ikuti acara selanjutnya. Bismillah.